Kenapa mesti ada amar ma'ruf di, dan nahi mungkar di tengah kehidupan kaum muslimin? Yang pertama, li'annahu la yakfil insan. Dikarenakan seorang manusia atau seorang muslim nah tidak cukup ayakuna salihan fi nafsihi untuk menjadi orang soleh pada dirinya sendiri dia menjadi orang soleh untuk dirinya sendiri. Dia jadi orang baik untuk dirinya sendiri. Tidak cukup seorang muslim dia baik hanya untuk dirinya sendiri. Lalu bal alaihi nafsahu wa yasluhal akharin. Bahkan mesti dia berusaha memperbaiki dirinya dan memperbaiki orang lain. Dengan hadis hadis Anas ibni Malik pembantu Rasul, pelayan Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata qala nabiyyu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam apa kata beliau la yu'minu tidaklah beriman dengan iman yang sempurna. Nah, ahadukum salah seorang dari kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi sehingga dia mencintai saudaranya semuslim li akhihi saudaranya seislam ma yuhibbu li nafsi sebagaimana dia mencintai kebaikan untuk dirinya sendiri. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari nomor 13 dan Imam Muslim nomor 45 dalam sahih. Imam Tirmizi juga mengeluarkan dan Imam An-Nasa'i juga mengeluarkan nomor 5016. Para hadirin, dalam hadis ini Rasulullah SAW mengkhabarkan la yu'minu. La yu'minu diterjemahkan oleh para ulama kita la yu'minu la yu'minu minal iman at-tam. Sebagaimana kata Imam Ibnu Daqiq. Al-Imam Ibnu Daqiq makna la yu'minu artinya tidak beriman dari keimanan yang sempurna. Dari keimanan yang sempurna. Maknanya kata Syekh Utsaimin rahimahullah yakni al-imanu al-kamilu. Tidaklah beriman dengan iman yang sempurna. Berarti masih kurang. Lalu untuk menyempurnakan keimanannya ialah dia mencintai saudaranya seislam, seiman. Sebagaimana dia mencintai kebaikan pada dirinya. Nah, disebutkan dalam riwayat Imam Nasai dengan lafaz hatta yuhibba li akhihi minal khairi. Dalam lafaz Imam Tirmidzi ada tambahan minal khairi tidaklah beriman salah seorang dari kalian sehingga mencintai saudaranya minal khair dari kebaikan. Mayuhibbu li nafsi sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Demikian makna hadis. Sehingga seorang mukmin, seorang muslim ini harus mencintai saudaranya dalam kebaikan. Wa kama annaka tuhibbu li nafsik dukhulal jannati wan najati minan nar fata'malu bi ta'atillah wa tajtanibu ma'asillah kadzalik tuhibbu li ikhwanika dukhulal jannah wan najati minan nar iya kata Syekh Saleh Fauzan sebagaimana engkau mencintai dirimu masuk surga Wanajat minan nar, selamat dari neraka. Ya, semua dari kita ingin masuk surga, selamat dari neraka. Sebagaimana demikian keadaannya, fata'malu bi taatillah. Maka engkau pun menjalankan ketaatan kepada Allah taala. Wa tajtanibu ma'asillah, menjauhi maksiat-maksiat. Karena itu kuncinya kuncinya masuk surga. Bertakwa, menjalankan ketaatan, menjauhi maksiat. Kadzalika tuhibbu li ikhwanik. Demikian pula seharusnya engkau mencintai. Siapa yang Anda cintai? Ikhwanik, saudara-saudaramu seislam. Karena Nabi mengatakan, al-muslim akhul muslim. Seorang muslim itu saudaranya adalah muslim yang lain. Sebagaimana juga engkau mencintai saudaramu dukhulal janna wan najat minan nar. Untuk masuk surga dan selamat dari api neraka. Iya. Yeah. Selanjutnya. Nah, apa buktinya kita mencintai saudara kita? Agar dia bisa bareng-bareng masuk surga. Selamat dari neraka. Sebagai bukti rasa cintanya ialah wala yakunu dhalik illa bi amrihim bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkar. Tidak terwujud rasa cinta kepada saudara se-Islam kecuali menegakkan memerintahkan mereka hal yang ma'ruf dan mencegah orang lain dari kemungkaran. Berarti Amar ma'ruf nahi mungkar itu sebagai wujud rasa cinta dalam kebaikan. Ya. Wa anta hina ta'ti ta'muruhum bil ma'ruf wa tanhahum 'anil munkar turidu lahum al khair. Mestinya ketika engkau memerintahkan manusia menjalankan hal yang ma'ruf, beribadah dengan ikhlas, bertauhid, menjalankan ketaatan, Watanhahu manil mungkar dan mencegah mereka dari maksiat, dari kebid'ahan, dari kesyirikan, Turi itu lahumul khair. Yang Anda inginkan ialah kebaikan dari mereka. Kebaikan yang ada pada mereka. La turi itu idharu naqsin fihim. kan di sini. Bukan Anda menginginkan untuk idharu naqsi fihim bukan untuk menampakkan kekurangan fihim pada mereka ya jadi maksudnya amar ma'ruf nahi mungkar bukan maksudnya menampakkan kekurangan-kekurangan mereka bukan tapi sekali lagi sebagai rasa cinta iya apalagi Nabi mengatakan dalam hadis Muslim al-mu'min mir'atun li akhihil mu'min. Al mu'min mir'at. Apa itu? Mir'at. Seorang mukmin itu cermin. Tahu cermin? Atau punya lemari ada kacanya. Atau bisa bercermin di situ. Ya. gambarannya mukmin satu dengan mukmin yang lain adalah seperti cermin. Al mukmin mir'atun li akhihil mukmin. Seorang mukmin itu cermin atas saudaranya seiman. Yang namanya cermin itu selalu menampakkan apa yang nampak pada diri kita. Hidung kita tidak mancung. Apa kata cermin? Hidungmu pesek. Kan begitu. Tidak kemudian cermin mengatakan hidungmu mancung sekali. Tidak. Dia jujur. Sebagai rasa cinta kepada kita. Memang kita hidungnya tidak mancung. Jangan sok apa namanya? Ganteng gitu ya. Dikata kabur. Itulah orang mukmin. Ketika saudaranya memiliki aib, melakukan kemaksiatan, malas beribadah, maka himbau mereka, beri semangat mereka. Amar ma'ruf nahi mungkar agar mereka semangat beribadah dan menjauhi maksiat. Itu cermin yang baik. Tapi kalau cermin yang buram, apalagi gelap begitu. Kita berbuat maksiat, kita berbuat dosa, kita malas beribadah, dicuekin. Iya. Ini namanya cermin yang jelek. Nah, kita tinggal mau jadi cermin yang baik atas saudaranya atau cermin yang baik. Iya. Barakallahu fikum. Jadi bukan menampakkan kekurangan, bukan. Sebagai rasa cinta, afan di pipimu itu ada kotorannya. Ya. Bukankah itu rasa cinta? Kalau udah dibuang, baunya kemana-mana. Buang itu. Ya. Bukan itu rasa cinta? Jangan kemudian kamu menghibah saya. Ini bukan menghibah, memang ada. Ya, ada itu aibnya. Dibuang itu, biar bersih. Bukan menampakkan Maksudnya menampakkan apa tadi? Kekurangan. Kita sendiri punya kekurangan. Ya. Tapi amar ma'ruf nahi mungkar mesti ada. Baik. Yang kedua, wala idhara aiba dan bukan bertujuan untuk menampakkan aib. Tidak menampakkan apa? Aib mereka. Ya. Artinya apa? Bukan tujuannya menyebarkan aib-aib yang tidak dibutuhkan. Karena aib asalnya ditutup. Man satara musliman siapa yang bisa menutup aib seorang muslim yang memang harus ditutup aibnya satarahullah Allah akan tutup dia nanti di hari kiamat Masya Allah tetapi ketika orang itu kalau ditutup jadi baik ya? atau orang lain jadi tidak terbawa kepada kejelekannya. Namun kadang aib itu perlu dibongkar. Kenapa dibongkar? Ini perlu supaya orang lain selamat. Ini namanya ribah, tapi yang boleh. Seperti siapa? Ahlul bid'ah. Berkata Hasan al-Basri, kalau hasan al-Basri, la ghibata li ahlul bid'ah tidak ada hibah. Maksudnya apa? Menceritakan praktek-praktek kebid'ahan yang dilakukan ahlul bid'ah itu bukan hibah yang dilarang oleh Nabi. Perhatikan di sini. Sebab yang selalu dituduh ahlu sunnah. Wah ahlu sunnah senangnya ngajinya menghibai orang gitu. Menjelek-jelekan si fulan, si fulan, si fulan. Begitu. Bukan. Amal ma'ruf nahi mungkar mencegah penyakit sebelum menyebar. Perlu ditangkap dulu pembawa virusnya. Dengan apa itu? Disebutkan afa, afan, hati-hati dari si fulan ini. Itu boleh. Sebagai contoh, dikisahkan bahwa Fatimah binti Qais Fatimah binti Qais ini bercerai dengan suaminya Abu Amr Abu Amr Ibni Hafiz maka kemudian ketika Fatimah binti Qais bercerai dengan suaminya dan setelah selesai masa iddahnya maka datanglah kepadanya dua orang sahabat yang mulia untuk apa? melamar maka dia mengatakan, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, Naam bahwasanya Abu Jaham, Abi Sofyan wa Abu Jaham khotobani. Telah datang kepada saya yang pertama Abi Sofyan, Muawiyah bin Abi Sofyan. Yang kedua Abu Jaham. Kedua-duanya ingin melamar saya ya Rasulullah. Ya, Urusan apa ini? Rumah tangga. Keselamatan seorang wanita dalam berumah tangga. Apa jawaban Nabi supaya wanita berpikir? Karena ada dua orang yang melamar dan tidak tahu watak dan sifat lelaki tersebut. Maka Nabi dimintai pendapat dimintai fatwa dan nasihat dan bimbingan agar tidak salah melangkah dalam memilih suami. Lihat, kan? apa sih yang diambil manfaatnya dari suami? Dia akan membimbing kehidupan istri. Minta bimbingan supaya tidak salah memilih orang yang diambil manfaatnya. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ya, amma Abu jam falayadau asahu anatiqihi. Kalau kamu milih Abu Jaham, Abu Jaham ini orang yang tidak pernah meletakkan tongkat dari pundaknya. Ada dua makna. Orangnya seringnya safar. Atau makna yang kedua orangnya tongkatnya selalu di tangan, memukul. Begitu. Supaya wanita berpikir, kalau punya suami jarang pulang bagaimana coba? Nah, pikir aib ini. Atau makna yang kedua, punya suami tongkatnya selalu dipegang, mukul sukanya, berpikir maslahatan dunia. Amma Abu Sofyan luk lama lalahu. Abu Sofyan tidak punya harta. Nah, sebutkan aibnya bukan? Disebutkan kekurangan aib pada diri seorang muslim tapi ada hajat. Apa hajatnya? Nikah. Pertanyaannya, kalau perkara nikah saja boleh menyebutkan aib calon pengantinnya supaya perempuan berpikir, lalu bagaimana kalau urusan belajar agama? Lebih mulia mana? Belajar agama yang puncaknya nanti mengantarkan ke surga. Punya suami kesenangannya di dunia sifatnya duniawiyah itu saja boleh menyebutkan salah satu aib demi maslahat maka benarlah kata Hasan Al Basri tidak ada ribah bagi ahlul bid'ah kita sebutkan kejelekan khawarij syiah dan yang sejenisnya bukan hibah itu nasihat agar orang lain yang belum kena penyakit tidak terjangkit supaya yang sudah kena penyakit bertobat itu tujuannya. Bukan menghibah. Suatu saat Abdullah bin Mubarak menceritakan perawi hadis. Dia mengatakan yakzib. Perawi ini pedusta. Ya, pedusta ini. Maka ada seorang berkata, "Ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, yaitu Abdullah bin Mubarak, Wahai Abu Abdurrahman takhtab Kamu menghibai orang ya Apa kata Abdullah bin Mubarak Uskut Diam kamu dalam nubayyin Kalau kita tidak terangkan Kondisi orang yang membawa hadis ini pendusta atau jujur Maka kaifa yariful haq minal batil dari mana bisa dikenal antara yang hak dari yang batil. Bagaimana bisa dipisahkan hadis sahih, hadis doif? Terus Diterangkan pembawa perawinya. Wah ini pembawa hadisnya pedusta. Berarti hadisnya ditolak. Kan begitu. Tapi Barakallahu fikum ada orang yang salah memahami. Wah itu menghibah itu. Sekali lagi para ulama memahami ini bukan hibah bahkan di perkara yang perlu ditegakkan sebagai amar ma'ruf nahi mungkar dan sebagai nasihat lillah wali rasulihi wali kitabihi Taib. yang ketiga niatkan dalam memberikan nasihat tadi yang pertama jangan bertujuan menampakkan kekurangan mereka bukan bertujuan menghibah mereka dan yang ketiga walal haq man qadarahum wala ta'yirihim dan tidak pula bertujuan untuk menjatuhkan hak menjatuhkan dari kedudukan mereka wala ta'yir dan tidak pula mencela mereka bukan tujuannya mencela bukan nasihat namanya maka Ibnu Rajab Al-Hambali itu punya kitab yang bagus Al-farqu bainata nasihah wa ta'yir. Perbedaan antara nasihat dan mencela. Nah. Bedakan nasihat dan mencela. Para ulama ahlul hadis mereka menceritakan perawi ini pendusta, itu nasihat. Bagi yang mau mengambil hadis, hati-hati ini pendusta ini. Supaya tidak bergegabah mengambil hadisnya sebagai nasihat bukan menceritakan apanya? aibnya. Apalagi mencela bukan. Kan ahlu sunnah ngerti haramnya hibah. Dan ahlu sunnah juga ngerti hibah yang boleh dan hibah yang tidak boleh. Barakallahu Wa ma turidu naf'ahum dan tidak lain nasihat amar ma'ruf nahi mungkar kamu inginkan dengannya naf'ahum memberikan manfaat kepada mereka. Turidu inqadahu minan nar. Tidak lain niatkan tujuanmu menasehati mereka amar ma'ruf nahi mungkar inqaduhum minan nar. Menyelamatkan manusia dari api neraka. Waduhuluhum al jannah dan masuknya mereka ke dalam surga. Inilah lima poin penting dalam menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, lima poin penting ini yang harus selalu ada di hati kita. Kaifa tatrukuhum yaqa'u finnar? Bagaimana kamu seorang muslim tega membiarkan saudaramu yaqa'un finnar terjatuh ke dalam neraka? Wa anta taqdiru ala inqadihim Padahal Anda mampu menyelamatkan mereka. Bagaimana caranya menyelamatkan manusia dari api neraka? Bi anta murahum bil ma'ruf wa tanhahum 'anil munkar. Jadi Anda menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Kalau ada orang sedang naik motor, Baik. kita tahu wah ini orang ini tidak pakai helm. Ya, padahal daerahnya daerah seperti ini. Ingatkan pakai helm pak, supaya selamat. Di sini banyak segatan. Ya. Taati aturan pemerintah, selamat dunia dan selamat akhirat karena mentaati penguasa. Bukankah itu kebaikan? Begitu ditilang, wah kasihan dia. Ya, kalau perkara di dunia saja kita bisa mengingatkan orang lain dalam perkara seperti itu, yang mungkin akibatnya di sidang keluarkan dana untuk bayar sidangnya karena tidak taat pemerintah. Lalu bagaimana kalau seorang muslim melihat saudaranya berduyun-duyun menjatuhkan dirinya kepada maksiat yang ujungnya neraka? Tentu dia cemburu. Sebagaimana Nabi mengatakan innallaha yakhor. Allah itu memiliki sifat cemburu. Nah, anak akhir dan Nabi juga memiliki sifat cemburu. Wallahu akhir minni. Tapi Allah lebih cemburu dari saya. Ya? Iya. Dan ghiratullah, kecemburuan Allah ialah Allah melarang kalian melakukan hal-hal yang diharamkan. Supaya tidak masuk neraka. Nah, kita cuma mengingatkan, jangan makan riba, laknat. Jangan makan yang haram. Semua itu tujuannya menyelamatkan dari api neraka. Jangan berbuat syirik karena menjadi kekal nanti kalau mati tidak bertobat masuk neraka. Jangan berbuat bid'ah karena ujungnya juga neraka. Ittaqillah. Bukankah itu sebagai rasa cinta? Iya. Maka orang yang paham itu sebagai rasa cinta tentu akan mengucapkan jazakallah khair. Ya. Selanjutnya, tapi orang yang tidak paham, wah, ini kok isinya cuman menjatuhkan diri saya. Bukan, amar ma'ruf nahi mungkar. Selanjutnya, walihada ja'a fil hadis sahih. Oleh karena itulah kata Syekh telah datang hadis sahih yang dimaksud sahih, Sahih Bukhari. Yang dimaksud Sahih Bukhari Nomor 900, 9324. Eh, ani nabiyyi dari dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu dari sahabat Nu'man bin Bashir. Dari sahabat Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu anin Nabi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Masalul qaimi ala hududillah. Perumpamaan Al-Qaim. Perumpamaan orang yang qaim. Qaim kata Syekh Utsaimin orang yang istiqomah. Gambaran orang yang istiqomah ala hududillah dalam menjaga batasan-batasan hukum Allah yang wajib dia kerjakan, yang haram dia tinggalkan, itu namanya qaim, istiqomah wal waqi' waqi' artinya orang yang terjatuh fi hududillah melanggar hukum-hukum Allah melakukan al-fa'ilil muharram au tarkun lil wajib waqi' kata Syekh Utsaimin orang yang melakukan hal yang haram dan meninggalkan yang wajib apa perumpamaannya Kamasali kaumin. Itu seperti suatu kaum. Istahamu. Mereka melakukan undian. Istahamu. Ay al-qur'ah. Apa itu qur'ah? Undian. Melakukan undian. Ala safinatin. Untuk naik kapal. Karena kapalnya ada lantai atas, lantai bawah. Ada kelas utama, ada kelas apa namanya? Ekonomi. Ya. Ada kelas eksklusif, ada apa kelas apa lagi? Macam-macam kelasnya. Ya. Mereka pun melakukan istahamu undian. Dan kata Ibnu Rajab boleh melakukan undian. Tapi bukan judi ini ya. Maksudnya siapa yang istahamu itu aslinya orang membidik dengan panah. Kalau tepat sasaran dapat ya. Nanti dapat bagian atas, yang tidak dapat bagian bawah. Dan ini namanya undian. Seperti kisah Nabi siapa? Yunus. Bagaimana Nabi Yunus ketika berdakwah di kaumnya. Kemudian kaumnya banyak tidak mendengar. Akhirnya Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, gitu. Akhirnya apa? Naik kapal. Tapi kapalnya sudah berat, bebannya melebihi kapasitas. Hanya di tengah laut oleng. Goyang. Ya. Apa yang dilakukan oleh nahkoda disebutkan dalam surat Sofat fasahama fasahama fakana minal madhudin dilakukan undian fasahama dilakukan undian Siapa yang namanya keluar dilempar ke tengah laut. Ternyata yang keluar undiannya Nabi Yunus. Tidak? Akhirnya apa? Faltaqomahul hud Wahua mulim. Begitu dilempar ke laut, ditelan ikan hud, dan dia pun merasakan sakit di dalam perut ikan falaula ang kana minal musabbihin kalau bukan karena sebab dia orang yang selalu bertasbih kepada Allah la ilaha illa anta subhanak ini kuntu minal zalimin kalau bukan karena tasbih yang dia bacakan lala bisa fi batni fi batnihi ila yaumil yaumi yub'asun terus dia akan berada di perut ikan tersebut sampai hari kiamat nah, akhirnya dikeluarkan oleh ikan nah syahidnya dalam ayat tadi nah koda melakukan apa undian. Siapa yang keluar namanya diuntal kayak ke laut. Iya. Tapi kodar Allah yang selalu keluar namanya siapa? Nabi Yunus. Begitulah kisahnya. Diabadikan dalam Al-Quran agar kita bersabar dalam berdakwah. Jangan berputus asa. Yang akhirnya masya Allah ketika Nabi Yunus diselamatkan dilemparkan ke pantai dia pulang ke kaumnya. Dan ternyata dicari-cari mana Yunus, mana Yunus. Maka berbondong-bondong menerima dakwah Nabi Yunus setelah itu. Maksudnya kisah ini mengandung faidah bersabar sebagai orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau lari dari kewajiban ini kita khawatir. Khawatir dari mana? Apa yang menimpa Nabi Yunus. Kurang sabar. Sehari, dua hari, tiga hari, empat hari, setahun, dua tahun, lima tahun, dua puluh tahun terus sabar menghadapi kenyataan. Terus istiqomah di atas. Terusnya fa asaba ba'duhum a'laha wa ba'duhum asfalaha. Maka didapatkan oleh sebagian para penghuni kapal tadi calon penumpang kapal sebagian mendapatkan a'laha lantai atas Wabaduhum dan sebagian mendapatkan lantai bawah. Mungkin kelas ekonomi bawah, kelas elit atas begitu ya. Yani anak ba'dahum sara fi tabiqil ulwi wa ba'duhum sara fi tabiqis sufli. Sebagian di lantai bagian atas dan sebagian di lantai bagian bawah. Terusnya apa? Wa tabiqus sufli akrob ilal ma. Orang yang di lantai bawah itu paling dekat kepada air. Anda tahu kapal? Posisi air tentu di lantai paling bawah yang dekat dengan air. Ini apa? Fakana alladhi yuridu asfalaha ida istaqau minal ma' maru alaman fauqahum kata Nabi maka orang-orang yang di lantai at bawah apabila ingin ista'kau ingin mengambil air. ista'kau mengambil dari air, maru Mereka mesti melewati alaman fauqahum orang-orang yang ada di lantai atas. Jalannya melewati mereka dari atas. fakholu akhirnya punya inisiatif berpendapat walau nu'zi walam nu'za walau anna kharaqna fi nasibina kharqa kalau seandainya kita melobangi kharqa artinya melobangi bagian kapal satu lubang saja ya linakhudha minhul hulma supaya kita bisa ngambil air begitu maka kata si minal janibis sufli orang yang di lantai bawah mengatakan walam nu'dhi man fawqona. Tentu kita tidak mengganggu tidak mengganggu orang yang ada di atas kita karena jalannya ke atas melewati para penumpang yang di atas untuk ngambil air turun naik turun naik turun mau ganggu jadi kan mendingan apa Sekalian aja dilobangi kapalnya, airnya masuk. Kan gampang, tidak ganggu orang. Praktis begitu. Bi'an nas'auda ilaihim wa nataraddada alaihim. yakni dengan kita naik ke atas, hilir mudik naik ke atas wa ma'luhum wa ma'lum anna safina idza kharaqat dakhalat dakhalahal ma. Dan kita tahu bahwa kapal kalau dilobangi akan masuk air. Kalau sudah masuk air gharaqat tenggelam. Ya. Wa gharaqa ahla tabiqil a'la, ikut tenggelam orang yang di lantai atas. Kan begitu. Walaupun yang lobangi orang yang di lantai bawah. Wa tabiqul asfal. Bahwa lantai yang atas ikut tenggelam karena satu kapal. Fa in yatruquhum wa ma aradu halaku jami'a. Kata Nabi, kalau mereka membiarkan apa yang diinginkan oleh orang yang di lantai bawah, halaku jami'an, binasa seluruhnya. Wa in akhadhu namun apabila ditahan, ditahan, akhadhu ditahan ala aidihim, tangannya ditahan, dicegah. Pegang tangannya. Najau yang di lantai bawah selamat. Wanajau jami'an dan seluruhnya bahkan selamat hadis Bukhari. Ini hadis Bukhari. Perumpamaan yang kita bisa harus mengambil pelajaran dari permisalan Sebagaimana Allah berfirman, tilkal amsalu nadribu halin wa ma yaqiluha illa alimun. Itulah permisalan kata Allah. Dalam Al-Quran banyak permisalan. Dalam hadis juga banyak permisalan. Itulah gambaran. Yang kami buat untuk manusia. Wama yaqiluha dan tidaklah menggunakan akalnya illal alimun. Kecuali orang yang berilmu. Orang yang berilmu paham. Oh kalau begitu jangan mudah berbuat maksiat. Kenapa? Maksiat itu akibatnya imbasnya kepada orang lain. Dosa itu imbasnya, kejelekannya menimpa orang lain juga. Walaupun ketika diingatkan, jangan berbuat begitu mas. Yang nanggung saya. Duh. Jangan begitu. Kita menanggung dosa sendiri, tidak sanggup. Apalagi akibat dosa kita imbasnya ke orang lain. Ini lebih mengerikan. Maka diingatkan sadar jasa jazakallah khair. ada al-mujtama'. Kata Syekh, demikianlah kaum muslimin yang namanya masyarakat seperti kapal. Ahlu tabik a'la orang yang berada di posisi lantai atas fihi hum ulatul umur wal ulama. Yang berada di lantai atas mereka itu adalah ulatul umur, para pemimpin pemerintah. Wal ulama dan para orang-orang yang berilmu. Ini yang lantai atas. Wa ahlur ra'yi dan orang yang memiliki pandangan yang lurus. Wa ahlul uqul as-salimah dan orang yang punya akal yang selamat. Ini orang yang di lantai atas tadi yang suka mencegah hal yang mungkar. Wa man dunahum hum ba'dul qussar wa ba'dul fusaq. Adapun orang yang di lantai bawah sebagian mereka adalah al-qussar, orang yang memiliki kekurangan. Wa ba'dal fusaq, sebagian orang-orang yang ber, berbuat kefasikan maksiat. Wa ba'du du'afa il iman, sebagian orang yang imannya lemah. Ya. Yang sukanya ngambil pintas. Nyari yang haram saja sulit. Kok nyari yang apa? Halal. Ini orang yang main pintas saja. Iya, mengunyah enak sendiri. Sesungguhnya yang haram itu jelas sulit karena itu haram. Agama mengharamkan sesuatu karena mengandung kesulitan. Yang Allah inginkan adalah hal yang halal dan itu yang mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan, bukan menghendaki hal yang sulit. Justru yang halal itu yang mudah, yang barokah. Yang haram itu yang sulit. Sudah sulit, sulit lagi kuadrat namanya ya. Ini halal terus mencari sedikit-sedikit dapat barokah. Sudah barang haram dimakan berumur 50 tahun mulai sakit. Seluruh tubuhnya sakit. Iya. Yeah. Makanan yang masuk ke perutnya tidak disaring halal dan haramnya akhirnya apa? Jadi penyakit. Iya. Yeah. kan? Ini sebelum disiksa di akhirat, di dunia sudah disiksa dulu. Iya. Yeah. Hati-hati. Itulah masyarakat lantai atas, lantai bawah. Haula ifitabi kesufla. Mereka itulah orang yang posisinya di lantai bawah. Fayajibu ala ahli tabiqil ulu min ahli iman wal uqul ayakudu ala aidihim haula. Maka bagi orang yang posisinya di lantai atas, siapa tadi? Pemerintah, penguasa, ulama, ahlul ra'i, ahlul uqul, ahlul iman agar peduli memegang tangan mereka. dekati, Pegang tangannya. Ayahudu ala aidihim. Pegang tangan-tangan mereka. Jangan terus dibiarkan berbuat maksiat. Iya. Bagaimana caranya? Bi ayak muruhum bil ma'ruf Perintahkan mereka hal-hal yang ma'ruf. Kalau ternyata urusannya nyari rezeki itu lagi ditimpa dengan kesulitan, nasihati, carilah yang halal. Kenapa? Barokah. Nasihati, terhib. Nabi Dawud saja biasa tukang apa ini? Pandi besi. Bukan aib jadi tukang pandi besi. Nabi Musa saja jadi bangun kambing bukan aib. Nasihati, cari yang halal, itu lebih barokah. Daripada banyak tapi tidak barokah. Jadi penyakit. Muncul azab di dunia sebelum akhirat. Wa yanhahu minal munkar, cegah dari hal yang mungkar. Hatta tahsula an-najata lil jami' sehingga akan diperoleh keselamatan untuk seluruh lapisan masyarakat. Amaidza tarakuhum yaqauna fil ma'asi wahum kaman taraku ahlat tabiqis sufla. Adapun apabila dibiarkan mereka terjatuh kepada maksiat-maksiat, maka mereka itu sebagaimana membiarkan orang yang ada di lantai bawah di lantai kapal tadi fisafina apa itu yukhariquna fiha dibiarkan melobangi kapal akhirnya apa kapalnya tenggelam wa idza li'anna al-uqubah idza nazalat ammat al-jami' sebab siksa yang Allah turunkan ke muka bumi itu bersifat umum Amat lil jami' bersifat umum untuk seluruh lapisan. Artinya apa? Yang soleh, yang rajin ibadah, yang berbuat maksiat, kena. Dalilnya dalam surat Al-Anfal. Wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wattaqu dan bertakwalah kamu kepada Allah. Adanya fitnah, azab la tusibanna yang kami tidak berikan, kami timpakan alladzina zalamu minkum khassah hanya menimpa orang-orang yang berbuat dolim saja. Kata Imam Asy-Syaikh Nasir As-Sa'di dalam tafsirnya, Wattaku apa makna wattaku? Ai attaku hadhil fitnah. Takutlah kalian dari fitnah ini bin nahyi anil mungkar. Apa bentuknya kita takut dengan fitnah yang akan menimpa dari azab dengan melakukan kata Syekh anil mungkar, mencegah yang mungkar. Yang pertama wa qam'i ahli syarr dan menghentikan langkah-langkah pelaku kejahatan wal fasad dan para pelaku-pelaku kerusakan allayumkinu fil ma'asi agar tidak memungkinkan mereka melakukan aksi maksiatnya wal zulm dan melakukan kezalimannya. Itu makna ittaqu kata si Nasir As-Sa'di. Lakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Lakukan nahi mungkar dari kemungkaran yang ada dari pelakunya. Taib. Kenapa? Karena kalau azab itu turun amat as-salihu wa kata Syekh akan merata menimpa orang yang soleh, orang yang toleh. Toleh itu maksiat. Amat toleh limaksiatihi akan menimpa orang yang toleh, orang yang berbuat maksiat dengan kemaksiatannya. Wa amat as-solih lisukutihi. Menimpa orang yang soleh karena diamnya. Orang yang diam. Diam dari nahi mungkar kena. Naam. Watarkuhu bil watarkuhul amra bil ma'ruf wa 'anil mungkar. Dan orang yang tidak peduli. Tarkuhu tidak peduli, membiarkan urusan amar ma'ruf nahi mungkar. Itu bukan urusan saya. Padahal yang berbuat maksiat istrinya sendiri, berarti urusan kamu. Inilah orang yang diturunkan azab karena diam. Karena membiarkan tidak melakukan langkah-langkah mengambil langkah amar nahi mungkar ketika maksiat menimpa di tengah masyarakatnya. Nah, idan kalau begitu para hadirin barakallahu fikum al amru bil ma'ruf wa nahyanil mungkar huwa simamul aman. Kalau begitu amar ma'ruf nahi mungkar adalah simam penjagaan kunci penjagaan dari keamanan lihadihil ummah atas umat manusia ini kalau umat manusia ingin tetap aman damai barokah hidupnya maka cegah kemungkaran mata tahaqqaqa wa wujida fa in hadza alamatun ala najatiha wa salamatiha maka kapan diwujudkan didapatkan di tengah masyarakat orang yang melakukan ini ini tanda tanda-tanda keselamatan dari kebinasaan. Wa dima hadal janib namun kapan ditiadakan sisi ini mencegah yang mungkar wala haula wala quwata illa billah au dha'ufa atau melemah atau melemah fa in hadza alamatun ala halakil ummah ini tanda binasanya umat ini. Walihada lamma Aisyah. Oleh karena itulah setelah berkata Aisyah dalam riwayat mutawaf alaih itu Zainab binti Jahash bukan Aisyah. Dalam lafaz mutawafun alaih itu bukan Aisyah tapi Zainab binti Jahash. Saya ulangi, dalam lafaz mutawafun alaih bukan Aisyah tapi Zainab binti Jahash. Bahwasanya beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, anuhliku wa fina salihun." Ya Rasulullah, apakah kita akan dibinasakan oleh Allah padahal di tengah kita ada orang-orang soleh? Qala na'am. Ya. Betul. Kalian akan dibinasakan walaupun banyak orang-orang soleh. Idza kasura al khobasu apabila telah banyak kekotoran. Khobas ada dua makna kata Syekh Utsaimin. Yang pertama, banyaknya al khobas maksudnya al-a'mal al khobisah Amalan-amalan yang kotor, zina, liwat dan segala jenis maksiat. Yang kedua, al basharu al khobisu Banyaknya orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat. Jenis perbuatannya atau orangnya. Kalau sudah banyak orang yang soleh bisa kena. Yang diem apalagi tidak menegakkan